بسم الله الرحمن الرحيم Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. قل هو الله أحد الله الصمد Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia.